<clears throat> Ini semuanya adalah termasuk adab yang harus dimiliki oleh kaum muslimin di mana <clears throat> banyak sekarang kita dapati mereka melakukan zikir dan doa <clears throat> dengan dikeraskan pakai speaker mengganggu kaum muslimin <clears throat> bahkan tidak kenal waktu tengah malam siang hari kapanpun mereka sempat mengganggu kaum muslimin dengan suara doa dan suara zikir. Dan zikir termasuk juga doa. Karena doa ada berapa? Ada doa bagian itu apa? Doaul masalah dan doa doaul ibadah. <clears throat> Bahkan semua amalan khair termasuk doa. <clears throat> Baik. Qala al-Imam Syekh bin Bas rahimahullah taala Wal maksud min dzikri min dzikriha at-ta'arrufu ila ibadihi li'annahu yasma'u kalamahum hatta yaskuruhu maka yang dimaksud dengan disebutkannya sifat-sifat ini sifat-sifat yang Allah kabarkan kepada hambanya sifat-sifat dirinya Maksudnya adalah memperkenalkan kepada hambanya. Memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Bahwasanya Allah mendengarkan kalamnya mereka, kalamnya hambanya. Hatta yaskuru. Supaya mereka bersyukur kepada Allah di mana kalam mereka didengarkan oleh Allah. Tidak diabaikan. <clears throat> Wa hatta supaya mereka juga mengagungkan Allah wainaduhu dan supaya mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala. Seruan berupa zikir, seruan berupa doa. Wisabbihu dan supaya mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru dan minta ampun kepadanya. Ini semuanya adalah dari <clears throat> lawazim. Dari lawazim sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan kepada kami dan antaranya yakni sifat sama dan sifat basar sebagaimana telah kita lewati dilalatu al-kalam itu ada tiga dilalatul mutabaqah wa dilalatul tadammun wa dilalatul iltijam dan penjelasan dari saya bin Bas ini mintoriki luzum mintoriki luzum wasabbihu <clears throat> wa yastaghfiruhu mintoriki luzum melalui jalan dilalatul iltizam yakni dilalatul lafat ala qadisi di alahu karena kelaziman Allah itu memiliki pendengaran Allah juga melihat maka lazimnya adalah kita menyeru kepada Allah meminta kepada Allah karena Allah mendengar apa yang kita ucapkan minta ampun diantaranya antaranya Wa yukhbiru ibadahu annahu yarahum hatta yastahyu min azamatihi. Dan Allah mengkabarkan kepada hambanya bahwasanya Allah melihat mereka. Jadi melihat dengan matanya, dengan penglihatannya. Dan mata Allah itu dua. Allah punya mata dua. Ini pendapat yang roja yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Adapun dari kalangan Orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnah mereka mengatakan kan, Yasma'u bi ilmihi ya, Yasma'u bi ilmihi Wa yubsiru bi ilmihi Tetapi kita katakan bahwasanya Allah yubsiru bi basarihi Dan sebagian dari kalangan orang-orang yang mengisbatkan mata bagi Allah seperti Ibn Hazm mengatakan Allah itu memiliki banyak mata. Tajri bi ya yunina. Berarti Allah memiliki banyak mata. Ini mata juga apa? Memiliki mata dan memiliki banyak mata. Demikian dalam kitabnya Muhalla yang pernah dulu kita lewati. <clears throat> dan juga dalam kitabnya Fisol. Ini semuanya adalah akan kita lewati bantahan dari Ahlus Sunnah. Di antaranya dalam kalamnya Syekh bin Bas Nanti akan kita lewati Allah pada saatnya. Wa hatta supaya mereka pertama hatta yastahyu min adamati supaya mereka malu dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka takut kepada Allah karena Allah melihat mereka wa hatta yuraqibuhu sehingga supaya mereka apa? memiliki muraqabah, senantiasa memiliki sifat keterjagaan bahwasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki perhatian bahwasanya dirinya diawasi oleh Allah. Jika mau berbuat maksiat atau ada keinginan berbuat maksiat, ingat bahwasanya Allah itu melihat. Bahkan Allah samian basirah. Maha melihat. Maha mendengar dan maha melihat tanpa ada sesuatu pun yang terhalangi dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Famal faidatu min asma'in jamidatin la ma'aniya laha. Maka apa faedahnya? Nama-nama yang jumud, nama-nama yang beku, tidak ada makna baginya. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah. Yang mereka mengisbatkan nama bagi Allah tapi tidak mengandung sifat nama tersebut. Cuma nama alam. Nafum, cuma nama alam. Jadi nama-nama Allah itu cuma nama melulu. Tidak ada kandungan sifat dalam tapi yang benar adalah nama-nama adalah apa? A'lamun wa awsafun. Nama-nama alam ini kembali kepada Allah, zatnya Allah semua namanya Allah Al-Aziz, Al-Ghafur, Al rahim Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Yang esa yang berhak untuk diibadai dan memiliki kandungan dari nama tersebut semua sifat-sifat yang terkait dengan nama tersebut baik mentorikil mutawabaka ataupun tatmun ataupun ilti iltizam. semua <clears throat> khabar Abi Musa yakni Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan khabarnya Abu Musa, yakni hadisnya Abu Musa. Khabar mananya adalah hadis. Hadis itu bisa ditelakkan bahwasanya adalah dia adalah khabar. Kemudian menyebutkan hadisnya Abu Musa radhiyallahu anhu, "Lamaka kanu yarfa'un aswatum bitakbir." Tatkala mereka dahulu mengangkat suara mereka dengan ucapan Allahu Akbar. Itu takbir. Takbir adalah ucapan kita Allahu Akbar. Itu namanya takbir. Kanu idza alau fil masyi wal ma'hal murtafi' kabbaru wa rafu aswatahum. Dahulu para sahabat apabila mereka alau yakni melewati tempat yang tinggi di tempat yang meninggi mereka mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat suara mereka takbirnya dikeraskan. Wa inna zalu butunal audiyah sabahu. Dan apabila mereka ini turun masuk dalam lembah-lembah. Al audiyahnya adalah zaman kata apa? Wadi. Al wadi lembah. Al audiyah zamannya. Jika mereka turun melalui lembah-lembah yang mereka lewati dalam satu perjalanan, mereka bertasbih. Bakalalahum sallallahu alaihi wasallam irba'u. Ini dibaca juga irbi'u bacaannya bisa irba'u dan bisa irbi'u ala anfusikum yakni hawwinu. Hawwinu, bikinlah ringan suara kalian. La tarfa'u jangan kalian mengangkat keras-keras suara kalian wala tusaddidu fil rafa'. Jangan kalian apa? Memperkeras dalam mengangkat suara kalian dalam bertakbir dan bertasbih. Keduanya adalah masyru yang dilarang adalah apa? raf'u saut bertakbir dan babi tasbih tapi bukan datnya takbir datnya tasbih yang dilarang tapi sifatnya dan ini yang perlu dipahami kenapa karena sebagian dari kalangan orang yang mengikuti hawa nafsunya semuanya bisanya marah mereka mengatakan bagaimana sholawat dilarang bagaimana zikir dilarang ya kan bahkan Masjid-masjid kalau di malam hari tidak ada suara yang keras dengan solawatan dan semisalnya dianggapnya apa? Mereka cuma tidur di rumah dan tutup pintu. Yang menghidupkan ibadah adalah orang-orang yang tadi mengeraskan suara pakai sekadar. Ini ucapan mereka. Tadi siang saya jumpa satu di antara mereka ngomong seperti itu. Orang-orang MD itu kalau selaisa, terus tutup semuanya kemudian tutup. Mana ada kegiatannya? Mananya apa? Tidak ada suara-suara yang dikemudakan dengan takbir dan salawat. Mahfum? Nah, berarti mereka punya pemahaman bahwasanya menghidupkan ritual ibadah, zikir dan doa yang dikeraskan bagi sebagian termasuk apa? Termasuk menghidupkan apa syiar Islam. Mereka punya kebanggaan. Itulah ciri-ciri bid'ah. Bid'ah itu seperti itu. Di mana mereka bisa melakukan, mereka bangga. Lain dengan maksiat. Ya kan? Mereka kadang masih punya malu. Tahu waktu. Ya kan? Seperti penyambung ayam kalau ada adzan duhur berhenti. Menghormati apa? Adzan. Takut nanti apa? Kualat dan semisalnya. Enggak sopan, ada adan berhenti dulu. Apa? Di pekerja yang mereka itu kadang nggak sholat nggak apa tapi ketika ada adan mereka berhenti. Karena takut mereka itu apa? Merasa bahwasanya mereka dirinya itu kurang. Tapi kalau alul bidah yang mereka gandrung dengan bid'ah berupa zikir, berupa doa, bid'iyah, ya kan? bisa melakukan dengan suara mengganggu kaum muslimin, merasa bang, bangga. Sehingga ketika mau pergi haji juga seperti itu. Jam 9 malam pun juga apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, adhan. Jadinya mungkin apa? Wadim genasi. Apa? Umumkan kepada manusia Quran dalilnya. Azin. Maunya apa? Suruh azan. Maknanya sudah suruh mengumumkan. Rasulullah itu Allah diperintah oleh Allah supaya mengumumkan haji tahun ini. Ya kan supaya manusia haji. Tapi mereka memahami bahasa azan adalah pakai azan. Tapi ketika azan awal mereka pakai arti pengumuman. Jadi as-salatu khairum naum. Tak, enggak ada azannya. Jadi semau maunya. Kalau adzan awal mereka artikan apa? Pengu pengumuman. Jadi bukan suara adzan, Tapi suara apa? As-salatu qadanum salah salah salah. Nah, itu. Biasanya NGTL yang ngomong seperti itu. Eh? Dan kawan-kawannya. <clears throat> Tapi ketika mau haji jam 9 pagi pun, jam 9 malam pun juga adzan. Eh. Jadi mereka ashabul ahwa. Kalau saya mungkin mengatakan mengatakan mereka itu bukan akal akalaniun. Kalau akal itu masih mending, akal itu bagus. Karena akal adalah untuk menahan. Untuk akal mananya apa? Menahan. Akal dikatakan akal untuk menahan. Menahan dari keteluruan, menahan dari perkara yang gak baik namanya akal. Tapi enggak, mereka adalah ashabul ahwa katanya. Jadi alul bidah itu adalah asabul ahwa. Apa yang mereka selera ya sudah mereka lakukan. Enggak peduli ini batil atau apa enggak peduli. <clears throat> Perhatikan di sini. Jadi demikian yang di komentar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang diluruskan dibenahi adalah apa sifat tasbih dan sifat takbir. Jangan dikeraskan. Bukan datnya takbir, bukan datnya tasbih. Demikian juga harus sunnah ketika mengingkari bidah Ya kan? Menggali khurafat bukan karena kita ini melarang doa. Siapa melarang doa? Siapa melarang baca Al-Quran? Mereka bilang, Quran itu adalah kalamullah katanya. Dibaca dimanapun bagus, maka dibaca di kuburan. Nah, rame-rame. Dibaca dimanapun bah, baik katanya. Bukan kita mengatakan Quran dibaca nggak baik, baik cuma sifat pembacanya dan tempatnya. Ini yang kita bicarakan. Tapi mereka tidak paham. Itu namanya Asabul, ahwa. Kan dikatakan apa? Asabul. eh, katakan apa? <clears throat> Orang yang suka nyelinti gitu namanya. Nyeleweng dadit. Semuanya sendiri. Taib. Jadi yang dibicarakan di sini adalah sifat takut dan sifat tasbih yang harus dibenahi, jadi jangan dikeraskan. Ya kan? Taib, innakum la tad'una asamma la ghaibah. Sungguh kalian tidaklah menyeru yang tuli dan juga tidak menyeru yang goib tapi mendengarkan wa inna ma tad'una samian basira qariban aqraba ila ahadikum min unuki rahilatihi dan hanya saja kalian menyeru yang maha mendengar dan maha melihat dekat lebih dekat daripada lebih dekat kepada saudara kalian dari apa dari leher kendaraannya. Nah, dan sifat kurb ini mana adalah sifat fi'liyah. Maknanya bukan sifat datiyah, yakni Allah itu maha dekat kepada yang menyeru. Baida <clears throat> sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini dikuatkan oleh Ibn, Ibn dan yang lainnya rahmat taala bahwasanya sifat kurb ini sifat dekat ini adalah sifat fi'liyah bukan sifat datiyah. Kalau sifat zatiyah berarti dekat kepada semua hambanya kafir dan muslim, fajir dan taki. Semuanya dekat kepada mereka, maka dengan demikian tidak benar. Adalah Allah telah dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan berbaik. Dekat kepada orang yang berdoa kepadanya. Maka bukan dekat senantiasa kepada semua hambanya. Bahwa subhanahu sami'un qaribun. Wa in kana fawqal ars fawqa jamil khalq fahuwa qaribun. Maka Allah yang Maha Suci, ya Allah yang Maha Suci, Maha mendengar, Maha dekat sekalipun di atas arsnya Di atas semua makhluknya. Bahwa korib maka Allah adalah korib. Itu perhatikan. Ya kan? Allah adalah maha korib maksudnya apa? Korib kepada hambanya yang bertakwa kepadanya. Bukan kurba sifat dati atau sifat fi'liyah. Mana sifat fi'liyah adalah dekat kepada hambanya yang bertakwa kepada kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yasbul ibadah wa la yasbul makhluqin hatta yuqas alaihim. Sungguhnya Allah tidaklah serupa dengan para hambanya, tidak serupa dengan para makhluknya sampai bisa dikatakan dikiaskan atas hambanya diserupakan. Tidak bisa. Dikiaskan diserupakan. kan diserupakan karena mana kias adalah penyerupaan. Kias maksudnya adalah diserupakan di sini. Bukan kias dalam istilah usul fikih yang katakan apa? Harful far' ilal asal atau ilal bil asal atau ilal asal biatin jami'atin bainahuma. Itu makna kias dalam usul fikih yakni apa? Radul far' ataupun ilal far' Fil asal fi'latin jami'atin bainahuma. mengikutkan hukum cabang kepada hukum asal dengan sebab adanya kilat yang menggabungkan antara cabang dan asal. Itu namanya apa? Kias. Adapun di sini maksudnya adalah penyerupaan saja. Jadi Allah tidak menyerupai hambanya, Allah tidak menyerupai makhluknya, sehingga nggak mungkin bisa dikiaskan atas mereka, nggak bisa diserupakan. Walihada yaqul subhanahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu atau da'i ida da'ani. Dikarenakan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman apabila hamba-hambaku tanya kepada engkau tentang aku wahai Rasul katakanlah maka sungguh aku adalah dekat aku mengijabai dakwanya doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada ida da'ani ini sebagai bukti bahwasanya sifat qurb, sifat dekat bagi Allah adalah sifat fi'liyah. <clears throat> Allah a'lam. Bahwa ma'uluhi wa fauqiyati wa irtifai ala arsi fa wa qaribun min ibadi yasmahu kalamahum wa yasmahu du'aahum wa yara makanahum. Maka Allah bersamaan dengan ketinggiannya. Ulu sifat ketinggiannya. Ulu adalah sifat datiyah yakni apa maksud dzatiyah itu? Sifat yang senantiasa tak pernah terlepaskan dari zatnya Allah. Allah memiliki zat yang bersifat dengan sifat al-ulu, sifat tinggi. Lahu ulul mutlak dikatakannya. Allah memiliki ketinggian yang mutlak, ketinggian zat, ketinggian kadar, ketinggian sifat, seluruhnya ketinggian kor ketinggian kekuasaan, Kekuasaannya maha tinggi, datnya maha tinggi. Di atas seluruh apa yang dimiliki oleh makhluk, di atas seluruh dawatnya makhluk. Nah. Jadi Allah memiliki ketinggian yang pertama katakan bahwa maha ului al mutlaq awal mutlak wa fauqiyati dan bahwa maka dia Allah bersamaan dengan ketinggiannya dan sama saja di atas arusnya, meningginya di atas arusnya maka dia Allah adalah dekat dari hambanya. Mendengarkan kalam mereka, mendengarkan doanya mereka, melihat tempat mereka, mereka di mana mereka berada. Tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi atas penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan yang hakiki, bukan penglihatan di mana ilmu. Tapi penglihatan di mana apa? Ru'ya yakni ru'yatul basar ini yang perlu digarisbawahi. Karena kalau penglihatan bermakna ilm maka akan menafikan pandangan Allah Subhanahu wa taala yakni pandangan dengan mata. Wa kadza qulu alaihi salatu wassalam fil hadis sahih aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun faqsiru ad-du'a. Dan juga demikian semisal dengan yang sebelumnya sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, akrabu ma yakunul abdu. Keberadaan hamba yang paling dekat dari Rabbnya, yaitu dalam keadaan dia itu su sujud. Hamba itu dalam keadaan su sujud. Maka, Faksiru doa, maka perbanyaklah doa, khususnya dalam sujud. Khususnya dalam sujud, karena doa-doa itu diantaranya tempatnya adalah dalam sujud dan dalam ru rukuk. Maka terkhusus dalam sujud, maka perbanyaklah doa. Lianna sujuda halatu khudu'in wa dhullin. Karena sujud adalah keadaan yang sifatnya itu merendah. Keadaan merendah dan keadaan khudu' dan merendah sama saja. Khudu' wa dhul maknanya sama. Makna yang tidak ada beda. Khudu' dan dhul itu maknanya sama. Khudu'un wa dhullun maknanya sama. Ini apa? Merendah. Dalla lillahi, dallun lillahi subhanahu. Merendah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi sujud. Fakana sahibu hadil ibadah akraba ma yakunu ila rahmati rabbih wa ihsanihi ilaihi wa sama'ihi du'aahu. Nah. Maka keberadaan seorang yang memiliki ibadah ini yang paling dekat keberadaan ia kepada rahmatnya Rabbnya tatkala dia sujud kepada ihsannya Allah kepada dia dan paling dekat pada apa? Pendengarannya Allah terhadap doa doanya, terhadap doanya seorang hamba tadi. Ketika dia sujud. Kullama kana al-abdu adalla lillah wa aqsa lillah sara aqraba ila rahmatihi. Setiap kapan saja. Kapan saja seorang hamba itu merendah hanyalah untuk Allah. Sangat merendah. Adalla ini sim tafdil. Benar-benar merendah Waksa dan sangat khasya hanyalah untuk Allah maka menjadilah dia lebih dekat kepada rahmatnya. Nah, lebih dekat kepada rahmatnya. Wasama idakwati dan lebih dekat kepada dakwanya itu di, didengar yakni dengar oleh Allah Subhanahu wa taala diijabai, dikabulkan. Waliyada yaqulu salaf maka dikarenakan inilah berkata sebagian salaf in ahsana ah, In ahsana babi, inna ahsana, inna ahsana babin. Yadkhulu minhu ala Allahi babu bul wal inkisar wal khudu' lillah. Sungguh sebagus-bagus pintu. Seorang hamba masuk kepada Allah adalah pintu merendah dan pintu merasa butuh dan pintu apa <clears throat> merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu yang paling terbagus inna ahsana. Ahsan isim tafdil inna ahsana. Inna ahsana babin, pintu yang paling terbagus. Ya Ya minhu ala Allah. Darinya seorang hamba itu masuk kepada Allah adalah pintu dul. Pintu merendah. Jadi sifat merendah, sifat butuh, Sifat menghinakan diri di hadapan Allah ini adalah pintu yang paling terbagus bagi seorang hamba masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhu wa adami takabbur. Atau wa tawadhu wa adami takabbur dan merendah dan tidak ada kesombongan. Ini semuanya adalah sama dengan sebelumnya. Wal abdu yataqarrabu ila rabbi bi annahu dhalilun dha'ifun faqirun ila rabbi subhanahu wa ta'ala wa munkasirun ilaihi jalla wa ala. Maka saudara takarab mendekatkan diri kepada Rabbnya. Bahwasanya dalam kondisi dia ini adalah dalil hina. Doif lemah, fakir miskin butuh kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala wa munkasirun ilaihi. Ya ini benar-benar hatinya sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah jalla wa ala. Dan ini selayaknya Kenapa? Karena Allah telah maha kaya. Dan tidak pernah rugi. Ya kan? Tidak pernah rugi. Yang rugi adalah hamba sendiri. Wa bihadza syar'iyyatu rifq. Wa bihadza fil aswat fil zikr. Wa dengan penjelasan yang telah kita lewati ini disyariatkannya rifq yakni lunak dalam suara-suara dalam penggunaan zikir. Wa sunnah ada murafu az-zaid. Dan sunnah yang disunahkan adalah tidak adanya mengangkat suara yang sampai lebih. Ala dikot yus'iru bisain min su'il adab. Di mana bahwasanya kalau angkatnya mengangkat suara dikir itu sangat keras mengesankan adanya sesuatu dari adab yang tidak baik. Su'ul adab, adab jelek. Ya kan? Maka ada yang kita jumpai mereka itu kalau zikir itu uh uh uh uh Beleng. Ah. Ngerti beleng? Bin, pingsan. Orang sufi itu kalau zikir, hu, hu, hu, hu, hu, beleng. Nah, kan? Eh, tabaligo. Tahu tabaligo? Tabaligo apa? Tabaligo itu apa? Sama itu tak? Tablik, tablik. Jamannya apa? Tabaligo. Tablik, tablik. <clears throat> Kalau zikir, <coughs> berarti juga orang sufi ya kan sampai orang-orang sekitar kita ini kadang-kadang apa sekarang ini waktunya ilwail ilwail ilwail maksudnya ilwail ilwail ilwail nah. kenapa karena itu dengan apa ilwail ilwail itu jadi tahlilnya mereka itu cuma bisa dipahami oleh orang yang dengar apa ilwail ilwail ilwail biasanya tertulis ini dibarengi dengan apa Kayak suaranya anjing. Jadi kalau anjing itu digandengkan di situ nggak ada nggak bisa dibedakan. Itu suara anjing atau suara orang nggak bisa dibedakan. Nah, ini namanya apa? Mereka katakan ala dikot yusiru bisain min suil adab. Di mana bahwasanya suara yang dikeraskan sampai lebih daripada yang disyariatkan ini adalah akan mengesankan, kadang mengesankan apa? Dengan adanya suul adab. Itu pun nanti kita yang katakan nggak punya adab. Mereka sendiri nggak punya adab, kita kita nggak punya adab. Coba bayangkan. Jadi nggak ada selamatnya seorang ini, nggak ada selamatnya. Kita mau seluruh apapun, nggak akan selamat dari apa? Dari celaan orang yang men mencela. Walaya irba'u irba'u ala anfusikum. Karena kan inilah Rasulullah SAW mengatakan irba'u ala anfusikum yakni urfuku. Pelan-pelan Ya kan? Kalian pelan-pelan. Tidak akan kalian pelankan. Illa ma syarallahu fi rafa. Kecuali apa-apa yang Allah syariatkan dalamnya yaitu angkat suara ini berupa zikir dan doa tadi kecuali apa yang terkait dengan doa dan zikir disyaratkan oleh Allah di dalamnya mengangkat suara talbiyah wal adzan wal iqamah seperti talbiyah. Talbiyah dari suara apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya kan? wal adzan dan iqamah. Dan iqamah itu pun juga dibedakan oleh ulama dengan azan. Kalau iqamah itu memanggil orang-orang yang hadir di masjid, maka nggak perlu disarankan dengan suara keras disepakatkan. Kalau azan memanggil orang yang jauh dan yang dekat semuanya terpanggil dengan suara azan, maka disarankan pakai ker keras. Dan talbiyah adalah dikeraskan dengan talbiyah tapi tidak dikeraskan bagaimana azan perbedaannya ada. Jadi nggak perlu talbiyah kemudian bawa sukar ke sana kemari. Nah, sekarang kita jumpai mereka ini takbir takbir id biasanya, ya kan? Keliling kampung ke kampung dari kota ke kota pakai speaker, pakai teriak-teriak. Ini namanya suul adab, adab yang nggak baik. Baik, hadi adzakarun masyru'u raf'is saut. Talbiyah wal adzan wal iqamain adalah zikir-zikir yang di dalamnya disyaratkan suaranya diangkat. Nah, masyhurun rafus biha wal khutab. Khutab ini jamak dari kata khutbah. Khutbah mufradnya itu khutbah, jamaknya apa? Khutabun. Nah. Khutbah-khutbah juga disyaratkan untuk di, suaranya di, diangkat. Khutbah, khutbah Id, khutbah Jum'ah. Dan semisalnya adalah syaratnya adalah suaranya diangkat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Wa amal al-kar al adia bayam bagi biar rifku eh, wa ada murabi al-kathir. Dan ada pun zikir-zikir yang adia, zikir-zikir yang biasa. Ya kan? Berarti zikir setelah salat. Nah itu. Zikir setelah salat atau yang semisalnya ucapan salawat, salawat itu ucapannya mutlak kapan saja kita boleh mengucapkan ya kan? Di mana waktu itu memang ada waktu kesempatan untuk mengucapkan. Kenapa? Karena perintahnya adalah mutlak. Perintahnya mut, mutlak. Supaya kita banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang mengucapkan atas saya satu kali, maka Allah akan membalas ya kan salawat terus tersebut ya kan atas dia sepuluh kali. Nah, salawatnya Allah atas siapa? Mananya apa? Dikruhu fil malail a'la. Allah menyebutkan orang tadi di penduduk atas sana. Itu salawatnya hamba, Allah kepada hamba. Salawatnya kita kepada Allah mananya apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya Allah kepada hamba, mananya apa? Allah menyebutkan dengan sebutan yang bagus di penduduk atas sana. Salawat kita kepada uh, Allah, Allah masya Allah Muhammad maksudnya apa? Doa kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi dikir-dikir yang adia, ya, dikir-dikir yang biasa seperti berupa salawat, berupa tahlil dan tahmid, tasbih, dikir pagi, dikir sore, ini adalah bayam bagi biar rifek. Maksudnya dalamnya adalah kita pakai rifek, pakai lunak. Dan tidak ada mengangkat dengan suara yang keras. Wah, ada murah kasir. Maksudnya apa? Jangan diangkat terlalu keras. Kalau dari madhabnya ulama-ulama Saudi Arabia, ya. zikir setelah salat apa? Faridah, khamsah salawat ini zikirnya pakai dikeraskan. Tapi kerasnya adalah keras yang sedang bukan keras gitu. Ya kan? Kenapa? Karena pakai hadisnya apa? Hadisnya Abdullah bin Abbas. Kami dulu mengetahui selesainya salat dengan apa? Dengan takbir. Nah, kunna nahrifu in kita Rasulullah SAW takbir. Jadi kata Abdullah bin Abbas, kami dulu mengetahui salatnya Nabi itu habis selesai dengan takbir Allah Akbar. Mana ya Pak? Didengar dari yang lainnya. Tapi tidak ada pimpinannya dalam takbir zikir tadi itu. Zikir masing-masing dengan suara yang dikeraskan yang sedang. Baik. Ini ulama maksud seperti itu mata mereka. Mau dikatakan wah ada murafu al kasir di sini. Jangan terlalu diangkat keras dikit-dikit yang ada seperti setelah sholat dan semisalnya. Kama kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabat anhum, fasunnah rafu'ul ulisot indal mahallat al murtabia. Sebagaimana yang Nabi Sallam sabdakan kepada para sahabat supaya jangan terlalu keras irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaibah. Fa inna ma tad'una sami'an qariba. Taib. Dan yang disunahkan adalah mengangkat suara dengan zikir dan tasbih pada tempat-tempat mahalat. Apa nama mahalat? Tempat-tempat. Mahalun tempat. Ya kan? Mahalat tempat-tempat yang murtafiah. Jadi ketika antum nanti, ya kan, mengadakan perjalanan naik bus, kemudian jalannya meninggi naik seperti magetan dan semisalnya itu maka apa? Allahu Akbar. Ketika menurun kita bilang apa? Subhanallah. Nah, ini termasuk yang perlu dipahami. Idza ala rukbanu fil asfar. Rukban jama dari kata rakib. Rukban. Rukban itu adalah rombongan berkendaraan. Jika mereka itu naik suatu jalan yang meninggi dalam suatu safar perjalanan awil musad, musad jama dari kata masih Masayam si, masyan bahwa masin hum musatun jama dari ma mas. Nah, orang-orang yang berjalan yang tempatnya dilewati itu naik maka idza alu al mahallat amurtafi'at kabbaru wa ada sunnah. Itu sun sunnah. Paham? Jadi ketika tempat yang kita lewat itu meninggi, tanjakan, maka kita bilang Allahu Akbar. Ketika turun, kita bilang apa? Subhanallah. Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau lebih luas, lebih lebar ini. Di bawah ini, Allahu Akbar yakni Allahu Akbar min hadil asya al-martafi'a min jabalin aw dakdakin aw gari dzalik. Allahu Akbar yakni Allah itu lebih besar. Allahu Akbaru maknanya Allah itu lebih besar dari Hal-hal ini yang tinggi ini, yang menjulang tinggi ini. Tempat-tempat yang menjulang tinggi ini Allah lebih besar darinya. Berupa gunung, berupa dak-dak. Bukan dak ini, bukan dak itu. Ini banyak dak-dak itu. Dak itu. Maksudnya apa? Tempat yang meninggi. Atau yang lainnya. Minanu al-ard dari macam-macam tempat di bumi ini al-mutaifa yang meninggi. Faidah nazalu al audiya wal Munkhafidat, sabbahu tanziyan lillahi anis suful. Mereka atau kita apabila melihat tempat yang suful, yang rendah, tempat yang menurun, ya kan? Al audiya seperti lembah, wal Munkhafidat tempat-tempat yang rendah. Sabbahu mereka mensucikan Allah. Sabbahu mereka bertasbih subhanallah demi mensucikan bagi demi apa demi pensucian bagi Allah dari tempat yang dari rendah. Artinya apa? Allah Maha Suci dari rendah. Suful mananya rendah. Rendah itu sifat kurang. Rendah adalah sifat kurang. Tidak layak kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Dan ulu sifat apa? Sifat sempur sempurna. Maka oleh itu ketika kita turun dalam satu tempat maka kita mengatakan Subhanallah. Allah maha suci dari sifat rendah. Kalau kita lewat yang tempat yang tinggi, Allah Akbar. Allah lebih besar daripada ketinggian tempat ini. Mahfum? Ini maknanya dari kalamnya beliau Syekh bin Bas. Wa an kulli ma ya yaliku fi subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci dari seluruh apa-apa yang tidak layak dengannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melewati tempat yang merendah, mereka bertasbih demi mensucikan demi pensucian bagi Allah dari sifat rendah dan dari seluruh apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka disyaratkan ketika kita melewati tempat yang menurun kita bilang subhanallah. Maknanya Allah lebih Allah Maha Suci dari segala keku, kekurangan segala apa yang kurang bagi bagi baginya. Bahwa aliyun rafi'un fauqa khalqi maka Allah adalah maha tinggi. Rafi juga sama. Maha tinggi fauqa khalqi di atas semua makhluknya. Perhatikan. Di atas semua makhluknya. Dan sekarang di Indonesia ini banyak manusia yang mau mengatakan apa? Allah berada di mana-mana. Seperti siapa kemarin? tul Samad sama-sama lagi. Hmm? Asyairah yang sekarang ini lagi berkobar-kobar di dunia maya akidah dan yang dan yang lain-lainnya perhatikan nah itu dan akan lebih luas penjelasan dari saya bin Bas terkait dengan ketinggian Allah di atas arsnya. Baik. baru, yukab baru inda su'udil mahalat al-murtiya. Walihada baru. Maka dikatakan inilah di syaratkan bertakbir Allahu Akbar indah suudil mahalat ketika apa? Naik tempat-tempat yang tinggi. Naik lift. Naik lift tinggi ke sampai tingkat 10, 12, 12, 13, puluhan tempat tingkat maka kita bilang apa? Allahu Akbar. Isyaratan ila Allah akbaru min hadil asya. Ucapan Allahu Akbar ketika kita menaiki tempat yang tinggi sebagai isyarat, bentuk isyarat kepada apa? Bahwasanya Allah lebih besar dari hal-hal ini semuanya yang kita lewati dalam kondisi mening meninggi. Naik pesawat pun seperti itu. Wa adaminu. Adamin adalah lebih besar daripada tempat-tempat yang kita lewati tersebut. Yusabbahu indal munqafidat minal audiya wa nahwiha dan juga disyaratkan bertasbih. Kapan indah? Ketika kita melihat tempat-tempat yang rendah berupa audiah Al-aud ya Pak, berupa lembah-lembah dan yang semisalnya. Isyaratan ila anna Allah fawqal khalaq sebagai isyarat bahwasanya Allah di atas semua makhluknya. Nah. Wa rafi'un fawqa khalqihi tinggi di atas semua makhluknya alin. Allah adalah maha tinggi di atas semua makhluknya subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah penjelasan dari kitab Tauhid. Kenapa? Karena Makna tauhid adalah diantaranya adalah makna yang paling terbesar adalah pengagungan terhadap Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kapan ini? Ya kan? Tatkala ada salah seorang haber. Haber itu adalah seorang apa? Yang berilmu dari kalangan Yahud. Ya kan? Menteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya kan? Langit-langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Nah kalau maka Rasulullah apa? Rasulullah membenarkan ucapan seorang apa? Seorang alim dari kalangan Yahudi tadi. Aku. Jadi kita butuh yang kita pelajari ini adalah tuntutannya adalah kita benar-benar telah mengilmui dan juga mengucapkan dan juga membantah pada orang-orang yang upaya untuk nah, merongrong haknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka adalah pada dasarnya adalah telah menghancurkan dirinya mereka sendiri. Tapi karena banyak penipuan terhadap kaum muslimin, terhadap hamba Allah, maka kita tegaskan bahwa saya termasuk kecurangan terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita butuh di sini adalah maksudnya adalah pengagungan terhadap dengan benar-benar pengagungan yang disyariatkan, tidak gulu, Ya kan? Tidak melanggar dan tidak japa. Tidak mengurangi. Walamma sami'a Abdullah radhiyallahu anhu yaqul la haula wala quwata illa billah wa wa Abu Musa al-Asy'ari ismu Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Dan tatkala Nah, walamma sami'a Abdullah dan tatkala Rasulullah mendengarkan Abdullah yaqul la haula wala quwata illa billah. Jadi tatkala Rasulullah mendengarkan Sami'a min Abdullah jadi mendengarkan dari suaranya Abdullah bin Qais yang waktu itu Abdullah berkata la haula wala quwata illa billah. Qala ya Abdullah ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Jadi di mana ketika itu Rasulullah SAW mendengarkan suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Abu Musa namanya adalah Abdullah bin Qais. As'ar itu di mana? As'ar itu di mana? Hmm, kau bilang di mana? Di Yaman. Rasul berkata, "Wahai Abdullah, maukah kau kutunjukkan atas kan atas benar-benar simpanan yang terbesar dari simpanan simpanan nikmat yang ada dalam surga, yaitu la haula la quwata illa billah." La haula la quwata illa billah adalah termasuk kanzun min kunuzil jannah Hadi kalimatun azimatun yang bagil iktaru minha. La haula wa la quwata illa billah. Ini adalah kalimat yang sangat agung. Sepatutnya kita memperbanyak darinya. Dari kalimat ini. Tengok. Bukan kok kemudian orang sufi saja yang suka zikir. Bahkan ahlu sunnah juga dianjurkan di sini tengok yang bagi al iktaru minha sepatutnya kita memperbanyak kalimat la haula la quwata illa tapi sifatnya yang syar syar'i. Fa huwa kanzun min kunuzil jannah. Wal ma'na Allah alam anha tufdi bi sahibiha wa yahsulu li sahibiha min al khair ma huwa kanzun fil jannah min an na'im wa thawab. Dan makna dari kalimat alaha ala kanzin min kunuzil jannah adalah maknanya adalah annaha Allah alam kalimat tadi la haula wala quwwata illa billah adalah kalimat tufdi bi sahibiha. Tufli afdha yufdi. Nah, mengantarkan orang yang kalim, mengucapkan kalimat ini dan menghasilkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ini berupa kebaikan yang itu sebagai simpanan di surga berupa nikmat dan berupa pahala. Harta yang benar-benar besar berupa apa? Nikmat bagi seorang yang tadi mengucapkannya. Kalimat la haula wala quwata illa billah. liana kalimatun fiha tajarrudu minal haul wal quwwah wa annaka dhaifun karena kalimat la haula wala quwata illa billah adalah kalimat di dalamnya ada tajarrud. Tajarrud minal haul benar-benar engkau telah benar-benar telah melepaskan dari dirimu tak punya daya dan tak punya upaya kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upayaku kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala dan la nafial lil jinsi benar-benar enggak ada ya kan benar-benar enggak ada la haula mawjudun wala quwwata mawjudatun fiya illa billah enggak ada benar-benar sama sekali ini la lil jinsi benar-benar enggak ada nah. enggak ada sama sekali kekuatan daya dan upaya kecuali dengan Allah. Maka dikatakan wa annaka dhaifun wa annaka la haula laka wa ala syai'in wa la quwwata laka ala syai'in illa billahi subhanahu wa ta'ala. semuanya tidak ada haul, tidak ada daya bagimu atas sesuatu, tidak ada kekuatan bagimu atas sesuatu kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di sini. Ya kan, membaca kitab ini. Kitab ini sampai kepada kita, kita ilmu kita pelajari. Dari mana upaya kita? Kalau nggak dikasih oleh Allah subhanahu wa taala nggak akan ada. Mafhum? Nah. Jadi nggak ada daya dan upaya kita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar murni semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nikmatin fa minallah. Apa wae yang ada pada kalian berupa nikmat itu adalah dia dari dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wala haula ya'ni la tahulu la tahawula min halin ila halin wala min dha'fin ila quwatin wala min quwatin ila dha'fin wala min ghina ila fakir wala min fakir ila ghina illa billah la haula yani la tahawula nah tidak ada perpindahan tidak ada perubahan dari keadaan kepada keadaan yang lain dari lemah kepada kekuatan, dari kuat kepada kelemahan, dari kaya kepada kemiskinan, dari miskin kepada kekayaan, kecuali dengan Allah dan tidak ada kekuatan atas itu semuanya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, ini maka orang itu harus punya hadap. Kalau sudah menghasilkan sesuatu perkara yang terkait dengan kepentingan dirinya atau tentang kemuliaan dirinya dikiranya apa? Itu sudah masyaallah. Sehingga bisa mentereng, sehingga bisa apa? Maunya apa lebih hebat daripada yang yang lain. Sehingga orang lain di anggapnya apa? Enggak ada, artinya enggak ada apa-apanya. Pada dasarnya adalah tidak kalau enggak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan dah, dapat. Maka itu semuanya adalah ujian. Ya kan? Keberhasilan, kesuksesan semuanya adalah ujian bagi yang diberi. Bukan kemudian itu sebagai apa? Bentuk kemuliaannya nggak harus. Maka itu manusia harus sadar. Kadang kalau sudah menyuntikkan sesuatu apa? Langsung som, sombong. Kalau anak insan ayat kok. Arrohahus. Jadi insan itu akan melampaui batas tatkala ia melihat dirinya sudah nggak bu nggak butuh nah ini maka oleh itu perhatikan jamaah kita semuanya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sifat keterjagaan sifat waspada kesadaran dimanapun kita berada bahwasanya upaya dan daya kita ini adalah catatan adalah Allah yang memberinya semoga saja sampai di sini kita bisa mengambil manfaat alhamdulillah